Al-Syeikh Abu Muhammad Salah Tush Hafidahullah setelah beliau menyampaikan muqaddimah Kemudian beliau berkata pada permulaan pertemuan ini yang aku memohon kepada Allah Al-Azim Rabbal Arshil Karim agar Allah Subhanahu wa taala mencurahkan barakah pada pertemuan kita kali ini dan mencurahkan barakah pula bagi siapa saja yang terlibat atas terselenggaranya acara yang mulia ini. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan bagi kita semua atas terselenggaranya muhadarah ini. Walaupun tempat kita berjauhan. Dan ini tentu tidak berpengaruh sama sekali bagi kedekatan hati kita semua. Walaupun jarak kita berjauhan, namun hati-hati kita saling dekat. Yang penuh dengan kecintaan kepada kalian semua, wahai ikhwani fillah, fi hadhihi bilad at-tayyibah, bilad Indonesia. Saudara-saudaraku fillah di negeri Indonesia yang mulia ini. Terkhusus saudara-saudaraku yang kokoh di atas prinsip as-salafus salih di Ma'had Minhajul Athar di kota Jember yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Semoga Allah menjaganya serta para pengasuh, para pengurus di Ma'had ini. Demikian pula seluruh saudara-saudara kami salafiyin di negeri yang semoga Allah curahkan barakah padanya dan seluruh saudara-saudaraku di negeri-negeri kaum muslimin. Sungguh demi Allah aku benar-benar berbahagia dapat berkomunikasi dengan antum semua walaupun hanya dengan telepon. Kami memohon kepada Allah Al-Ali Al-Qadir agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan kemudahan bagi acara kita ini. Dan sungguh demi Allah kami bersaksi kepada Allah Al-Azim Rabbul Arsyil Karim dan mempersaksikan kepada para malaikatnya yang mulia serta mempersaksikan kepada yang hadir di majelis ini dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin dan siapa dan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluknya. Sungguh kami mencintai kalian semua karena Allah. Dan kami senantiasa berdoa kepada Allah Al-Karim agar senantiasa mencurahkan ribanya yang terbesar untuk kalian semua. Inna Rabbana sami'a du'a. Amma ba'd. فيا إخوتاه سلمكم الله وعافاكم ووقاهم كل سوء ومكروه Wahai saudara-saudaraku yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kalian semua dan menjaga kalian semua dari berbagai kejelekan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak asing bagi kalian semua apa yang telah dilakukan oleh a'immatus sunnah dan para ulama kibar dari sebuah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka berupa dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan al-ihtimam bi ahwalil muslimin fil alam ajma' dan perhatian terhadap kondisi kaum muslimin di dunia secara keseluruhan. Bagaimana tidak? Mereka adalah pewaris Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amanah pada pundak-pundak mereka untuk memikul agama ini. Mereka adalah orang-orang yang berhak untuk menyandang amanah tersebut dan mereka pula adalah orang-orang yang Allah pilih dan Allah khususkan untuk mengemban amanah tersebut. Di antara para a'immah tersebut di zaman kita ini adalah Al-Imam Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair Al-Madkhali hafizahullah taala seorang alim Rabbani yang Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan beliau sebagai seorang ulama besar yang sangat bermanfaat bagi umat ini. Sampai-sampai kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala sampai-sampai kecintaan kepada beliau Habibullah taala menjadi tanda atas kesalafiahan seseorang dan kebencian kepada beliau Habibullah taala sebagai tanda atas kebid'ahan bagi pembenci beliau sungguh benar apa yang telah dikatakan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Alamatu ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar." Tanda alamat ahlul bid'ah adalah celaan mereka terhadap ahlul athar terhadap orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Athar ini adalah athar yang sahih yang telah diriwayatkan oleh banyak dari para ulama di antaranya adalah Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Atas dasar itu maka sungguh Al-Imam Rabi' sallamahullahu wa hafizah beliau pada hari ini menjadi tolak ukur sebagai mihnah bagi kaum muslimin. Tolak ukur siapa saja yang mencela beliau atau merendahkan beliau maka sungguh dia telah jauh dari sunnah dan barang siapa yang mencintai beliau maka sungguh orang tersebut adalah orang yang cinta dengan sunnah dan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami memohon kepada Allah Al-Azim agar ia senantiasa memenangkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dengan dengan keberadaan beliau. Dan kami memohon kepada Allah agar Allah jadikan beliau sebagai penolong bagi sunnah dan agar Allah jadikan beliau sebagai sesuatu yang mencekik di leher-leher al-mubtadi'ah secara keseluruhan. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa para ulama dan tulabul ilm mereka benar-benar menghormati para ulama dan di antara ulama yang terkemuka yang dihormati oleh para ulama dan tulabul ilm adalah Syekh Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala Peran beliau sangat besar di dalam dakwah ini, di dalam menyelesaikan problem umat, terkhusus problem salafiyin, hingga tidak dipungkiri kesungguhan beliau, perjuangan beliau di dalam dakwah dan persatuan umat ini disyukuri oleh raja-raja dan pemimpin-pemimpin dunia. Di antaranya adalah apa yang terjadi di negeri Aljazair. Kejadian yang luar biasa menimpa negeri itu. Sekitar tahun 90-an. Terjadi peristiwa yang menghancurkan negeri tersebut maka dengan pertolongan Allah kemudian peran para ulama terkhusus beliau Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dapat terselesaikan problem tersebut perjuangan beliau sangat bermanfaat bagi keberlangsungan negara Aljazair di masa itu. Walillahil wal minnah. Demikianlah ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Perjuangan beliau, kesungguhan beliau di dalam mempersatukan umat Islam dan di dalam mencegah serta mengobati mereka dari berbagai perselisihan dan perpecahan benar-benar nyata dan dirasakan oleh salafin khususnya di banyak negeri. Maka kita insya Allah pada pertemuan ini akan menyampaikan beberapa contoh dari kesungguhan beliau di bidang ini. Semoga apa yang kami sampaikan dalam pertemuan ini mendatangkan banyak kebaikan. Bagi yang hadir dan juga bagi yang mendengarkan. Inna Rabbana sami'ud du'a. Di antara yang akan kami pilih untuk kami bacakan nasihat wasiat dari Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah adalah apa yang pernah beliau sampaikan kepada kaum muslimin kepada salafiyin di negeri Prancis. Qala hafizahullah ta'ala Laqad adraktu ana wa adraka ghairi anna hunaka tayyaraini qad daraba ad-da'wata as-salafiyah fi samimiha aku dan juga selainku benar-benar telah mendapati bahwa di sana ada dua ancaman yang telah memukul dakwah salafiyah pada jantungnya. Yang pertama adalah ancaman dalam bentuk asyiddah wal ifrat. Sikap berlebihan, sikap keras di dalam agama. Dan ancaman yang kedua adalah al-lin az-zaid 'anil mashru' wat tafriq. Ancaman yang kedua adalah sikap lemah yang berlebihan yang telah keluar dari apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sikap bermudah-mudahan di dalam menjalankan agama ini. Keduanya, baik sikap keras atau sikap berlebihan di satu sisi. Di sisi yang lain, sikap lembek, sikap bermudah-mudahan. Kedua-duanya benar-benar dapat merusak dakwah salafiyah. Dan hampir-hampir keduanya tidak menyisakan dari salafiyin. Terkena, tertimpa salah satu dari dua ancaman yang berbahaya itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan masing-masing dari al-ifrat wa tafrid. Allah mengharamkan sikap berlebihan di dalam agama ini melebihi batas-batas yang telah Allah tentukan. Demikian pula sikap bermudah-mudahan sehingga banyak hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan tidak tercapai oleh karena sikap bermudahan tersebut. Pada keduanya terdapat mubarat yang banyak dan juga kejelekan-kejelekan. Yang Allah syariatkan bagi umat ini adalah sikap at-tawassut wal-i'tidal. Sikap pertengahan, sikap adil. Wadhalika huwa siratullahil mustaqim. Sikap tersebut adalah jalan Allah yang lurus. Yang Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kita semua agar mengikutinya. Karena padanya terdapat kebaikan yang sangat banyak dan kebahagiaan yang luar biasa serta keselamatan dari berbagai kehancuran. Kemudian beliau hafizahullah taala berkata dalam wasiatnya terhadap salafiyin di Perancis ini. Ketika aku melihat bahaya dari dua ancaman tersebut, maka aku sampaikan beberapa nasihat kepada syabab salafi di setiap tempat. Dan aku berharap nasihat tersebut mendapat sambutan dan dapat diterima oleh ikhwan, saudara-saudara kami, anak-anak kami, dan orang-orang yang kami cintai dari kalangan salafiyin. nasihat tersebut betul-betul menekankan agar pemuda-pemuda salafi berjuang dan berusaha meninggalkan berbagai perpecahan dan perselisihan serta bahu membahu untuk saling bersaudara karena Allah, saling mencintai karena Allah dan saling bersikap lemah lembut sesama mereka. Mengedepankan al-hikmah, sikap bijak dan al-mau'izatul hasanah, pembelajaran-pembelajaran yang baik nasihat-nasihat yang indah bagi siapa saja yang terjatuh pada kesalahan. Wa inni lau akidul an dan sungguh saat ini aku menekankan kembali nasihat-nasihat tersebut dan aku hasung mereka semua untuk bersegera, bersungguh-sungguh dan jujur di dalam meninggalkan perselisihan dan sebab-sebabnya serta mengganti semua itu, mengganti perselisihan dan sebab-sebabnya dengan saling bersaudara dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Aku dan seluruh salafiyin berharap baik yang ada di Saudi Arabia, di Yaman, dan yang lainnya. Berharap dapat mendengar apa yang terjadi telah selesai. Perselisihan yang terjadi ini harapannya segera terselesaikan dan terkubur serta kami ingin mendengar munculnya atau tampaknya al-mahabbah, kecintaan, saling bersaudara, sesama salafiyin, serta fokus untuk menuntut ilmu, al-ilmu nafi' dan beramal saleh dan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kemudian dari lebih dari itu bersungguh-sungguh di dalam menyebarkan dakwah yang mulia ini, menampakkan keindahan dakwah salafiyah ini, baik dalam hal akidah, manhaj maupun akhlak. Wahai saudaraku, aku berharap agar kalian semua berusaha untuk meninggalkan dan menyelesaikan fitnah yang ada, menghilangkan sebab-sebabnya, serta benar-benar mewujudkan apa yang dikehendaki dalam Islam dari persaudaraan, saling mencintai, saling menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini semua harapan kami dapat menggantikan posisi perpecahan yang selama ini terjadi. Terkhusus di medan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Akhi, wahai saudaraku, yang nampak bagiku kata beliau bahwa perselisihan di antara kalian di antara mereka laisat fi aqaid bukanlah terjadi dalam permasalahan akidah bukan pula dalam permasalahan usul dakwah bukan pula dalam permasalahan manhaj akan tetapi perselisihan yang terjadi adalah qila wa qal. Perselisihan yang terjadi adalah permusuhan serta saling debat terkait orang-orang yang mereka berlebihan di dalam memuliakannya. Dalam kondisi mereka tidaklah sampai pada martabat talabatul ilmi. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar mewujudkan apa yang diharapkan oleh semuanya dari jam' kalimat salafiyin bersatunya kalimat salafiyin persatuan hati-hati mereka dan ruh-ruh mereka di atas al-haq wal huda, di atas kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian nasihat Al-Allamah Rabi' Al-Madkhali Hafidahullah Ta'ala terhadap untuk salafiyin di negeri Perancis. Naam, Kemudian eh, Syekh Salah memberikan ta'liq, ikhwani, ini adalah di antara kesungguhan dan perjuangan Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafidahullah di dalam upaya beliau untuk mempersatukan salafiyin dan mencegah serta mengobati terjadinya perselisihan dan perpecahan di antara mereka. Kemudian beliau berkata, Aku juga telah berupaya mentranskrip nasihat beliau yang lainnya. Dan insya Allah nasihat ini tidak panjang. Namun, aku lakukan sedikit perubahan agar lebih difahami. Berkata Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah wa ana unasihuhu wa kadha wa as'a wa as'a wa as'a Aku berusaha terus untuk menasihatinya dan berupaya serta berupaya. Kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq Kami bersaksi atas kesungguhan beliau Hafizahullah Ta'ala di dalam memberikan nasihat-nasihat yang sangat berharga terhadap kaum muslimin. Sangat banyak upaya yang beliau lakukan dalam memberikan nasihat-nasihat serta bimbingan Bagaimana tidak? Itulah yang benar-benar memenuhi kalbu beliau. Hafidahullah Ta'ala. Sangat besar harapan beliau agar kaum muslimin bersatu dan sungguh Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau adalah teladan dalam hal ini. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Mathali kamathali rajulin istau naran." Perumpamaan antara aku laksana seorang yang menghidupkan api. Falamma adaat ma ketika api tersebut menyinari yang di sekelilingnya Menjadilah hewan-hewan yang berterbangan mendekat ke sumber api tersebut hingga jatuh ke dalam api tadi. Dan Seorang yang menyalakan api tersebut berupaya untuk menghalau binatang-binatang serta serangga yang mendekat ke api tersebut agar tidak terjatuh dalam api dan binasa. Maka itulah aku perumpamaan permisalan antara aku dan kalian. Aku berusaha untuk memegang bagian belakang dari kalian melindungi kalian, menjaga kalian untuk masuk ke dalam annar Sementara kalian berusaha untuk masuk ke dalamnya. Demikianlah perjuangan Rasul alaihi salatu wassalam yang sangat cinta terhadap umatnya. Perjuangan beliau alaihi salatu wassalam untuk menyelamatkan umatnya dari an sangat besar seiring dengan kuatnya keinginan umat untuk masuk ke dalam an tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah. dan kita perhatikan dari perjalanan hidup Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Beliau senantiasa berusaha, berupaya dan terus berupaya memberikan nasihat-nasihatnya kepada orang-orang yang patut untuk diberikan nasihat. Kemudian Syekh Rabi melanjutkan nasihatnya. A'rifu annahu mukhti. Aku tahu bahwa dia salah. La syak, tidak ragu lagi bahwa dia salah. Akan tetapi aku berusaha untuk mengobatinya. Aku tegaskan, alladhi yukhti' yu'alaj orang yang salah, maka sepatutnya dia dibimbing, dia diobati, dia dibimbing. Orang yang sakit, apabila dia jatuh, maka kita bawa dia ke rumah sakit. Tidak kemudian justru kita binasakan tidak kemudian kita membunuhnya. Tidak. Lalu Syekh Salah memberikan ta'liq Ini merupakan sikap lemah lembut yang ada pada para ulama kita. Yang mereka adalah orang-orang yang mewarisi ilmu warisan Nabi alaihi salatu wassalam dan sungguh sikap lemah lembut ini adalah sikap yang luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad beliau bersabda إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق Jika Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla menghendaki kebaikan pada sebuah keluarga, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan di tengah-tengah mereka sikap lemah lembut. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha lemah lembut dan mencintai sikap lemah lembut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan terhadap sikap lemah lembut apa yang Allah tidak memberikan pada sikap keras. Di sini Rasul alaihi salatu wassalam benar-benar menegaskan tentang kedudukan sikap lemah lembut. Pada suatu hari terjadi sebuah peristiwa di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang terbukti meminum minuman keras fa'amara bidarbihi lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia dihukum agar dia dipukul sebagai hukumannya kata sahabat Abu Hurairah di antara kami ada yang memukul dengan tangannya. Wa minna man yabribuhu bina'lihi. Di antara kami pula ada yang memukul dengan sandalnya. Wa minna man yabribuhu bithawbihi. Dan dari kami pula ada yang memukulnya dengan pakaiannya. Maka ketika telah selesai proses penegakan hukum terhadap pemabuk tadi. Lalu dia pergi, berkatalah seseorang, "Malahu akhzahullah." Malahu akhzahullah. Sebuah ungkapan yang jelek mendoakan kehinaan dan memastikan bahwa dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La takunu auna syaitan ala akhikum. Janganlah kalian menjadi penolong syaitan terhadap saudara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu radhiyallahu anhu. Di sini kita perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangani permasalahan ini dengan sangat bijaknya. Yang pertama, beliau perintahkan agar hukuman syar'i ditegakkan kepada pemabuk tadi. Agar supaya dia tidak mengulangi perbuatan tersebut dan agar lebih terdorong untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya penegakan hukum terhadapnya memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan kembali menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu yang sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada sahabatnya yang berlebihan di dalam menyikapi seorang yang mabuk tadi dengan mendoakan kehinaan dan yang semisalnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan jangan sampai ucapan yang ia ucapkan tersebut kemudian terdengar oleh orang tadi justru menimbulkan sikap tidak suka dan semakin terdorong untuk melakukan kemaksiatan yang telah ia kerjakan tersebut. Oleh karena itu beliau katakan wala takunu auna syaitan ala akhikum. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kelompok Al-Haddadiyah. Kelompok Al-Haddadiyah. Mereka ini termasuk kelompok yang ekstrim yang berlebihan di dalam menyikapi orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan dalam pandangan mereka. Mereka ini mewarisi akhlak kaum khawarij. Bukankah orang-orang khawarij mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar di bawah dosa syirik orang-orang al-haddadiyah demikian pula adanya mereka sangat keras di dalam menyikapi orang-orang yang dianggap salah oleh mereka ini. Oleh karena itu, Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala Beliau melanjutkan dalam wasiatnya. Haula'il haddadiyah. Mereka, orang-orang haddadiyah ini. Apabila melihat seorang yang terluka dengan luka yang kecil. Yuhlikunahu. Justru mereka membinasakan orang tersebut apabila melihat orang yang jatuh sakit, tidak berusaha untuk menolongnya, justru dibinasakan oleh mereka. Wa idza takhayyalu aw iftaru alaihi annahu akhta la budda an yamut aw yuhlak. Apabila kelompok atau orang-orang Al-Hadadiyah ini menilai, memfonis seseorang bahwa orang tersebut salah, maka dalam benak mereka orang tersebut harus mati atau harus dibinasakan. Hada manhajun laisa islamiyan wala salafiyan wala hatta insaniyan. Manhaj mereka ini bukan manhaj Islam, bukan manhaj salafi, bahkan bukan manhaj manusiawi. Hada wahshi, manhajun wahshi, yaftarisun nasa zulman wa udwana, la yaf'aluhu illa akhassun nufus wa aqdaruha. Ini adalah sikap yang liar, manhaj yang liar, yang memangsa manusia dengan kezaliman dan permusuhan. Tidaklah melakukan perbuatan ini kecuali orang-orang yang memiliki jiwa rendahan dan yang paling jelek. Fahada manhajun marfudun <coughs> ya ikhwah. Manhaj seperti ini adalah manhaj yang tertolak manhaj unsyi'a litamziz litamziqi wat tafriq <coughs> manhaj yang didirikan dalam rangka untuk memecah belah dalam rangka untuk perpecahan barakallahu fiikum. kemudian di sini Syekh Salah memberikan ta'liq Al-Haddadiyah lisan halihim mengatakan Al-Haddadiyah dalam praktek kenyataan mereka menampakkan bahwa wailul liman akhta'a celakalah orang yang telah melakukan kesalahan kami tidak menerima taubat darinya, kami tidak menerima maafnya. Padahal syariat yang mulia ini, syariat Islam, benar-benar antusias untuk melakukan at-taqwim, untuk melakukan pelurusan, untuk melakukan bimbingan dan pembinaan agar yang salah dapat kembali kepada kebenaran, agar yang salah dapat bertobat, rujuk dari kesalahan, dan berjalan di atas jalan kebenaran. Adapun Al-Haddadiyah yang ada pada benak mereka adalah harus dijatuhkan. Maka ini bukanlah dari syariat Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam Islam selama masih bisa untuk dinasehati, masih bisa untuk ditangani, masih bisa dibimbing, maka itulah yang ditempuh. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama kita, para ulama kibar, a'immatus sunnah. Inilah yang mereka tempuh Inilah yang mereka lakukan. Nasihat demi nasihat mereka lakukan. Bimbingan demi bimbingan mereka arahkan. Hingga pada saatnya. Manakala sudah tidak lagi bermanfaat nasihat dan bimbingan. Sudah putus asa. Tidak memungkinkan lagi adanya ruang untuk bisa menyadarkannya dan di sisi lain berbahaya bagi umat. Ditegakkanlah tahzir terhadap orang-orang tersebut sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Ikhwani fi rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui bahwa Al-Allamah Rabi' bin Hadi hafizahullah taala benar-benar nampak sikap lemah lembut beliau. Beliau di dalam menangani permasalahan-permasalahan dakwah benar-benar mengedepankan hikmah, benar-benar mengedepankan ar-rifq, kelemah lembutan sebagaimana yang sudah kita saksikan di dunia ini apa yang telah beliau tangani. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Abdul Fadl Al-Iraqi dalam salah satu untayan syairnya. Lam ara mithla rifqi fi linihi akhraja lil azra'i min khidriha man yasta'in bir rifqi fi amrihi yastakhrijul al hayyata min juhriha Aku tidak melihat seperti sikap lemah lembut dalam hal keluasannya. Sikap ini bisa lebih mengeluarkan, memungkinkan bisa mengeluarkan seorang gadis yang ada dalam pingitannya. Barang siapa yang menggunakan sikap lemah lembut pada urusan yang dia jalani, niscaya dia bisa mengeluarkan ular dari liangnya. Ungkapan ini menggambarkan tentang ampuhnya sikap ar-rifq di dalam menyelesaikan masalah yang sulit atau yang rumit. Seorang wanita yang berada dalam pingitannya, seorang gadis yang sedang dipingit, sulit baginya untuk keluar rumah. Karena dia benar-benar dalam pingitan. Namun, di dalam menggambarkan ampuhnya sikap arifku di dalam menyelesaikan masalah seakan-akan gadis yang dalam pingitan tersebut yang hakikatnya sulit untuk bisa keluar dengan sikap arifq dia pun akhirnya bisa untuk keluar terbawa untuk keluar demikian pula perumpamaan berikutnya ular yang berada dalam liangnya sebagai tempat persembunyian dan keamanan bagi dirinya. Sulit untuk bisa keluar. Namun karena ampuhnya sikap ar-rifq sampai-sampai digambarkan kalaupun sekiranya untuk mengeluarkan ular dari liangnya dia pun bisa. Ini merupakan bait-bait ungkapan tentang keutamaan sikap ar-rifq dan sikap ar-rifq atau lemah lembut ini benar-benar dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dianggap sulit ataupun berat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu asy syeikh melanjutkan dalam nasihatnya. Wa kullu manhajin yumazziku wa yufarriqu fahada 'alamatun wadihatun 'alaihi kasyams annahu manhajun mubtada. Maka setiap manhaj yang memecah belah, yang menghancur leburkan ukhuwah, maka ini merupakan tanda yang sangat jelas baginya seperti ter, jelas atau terangnya matahari bahwa manhaj ini adalah manhaj yang beda. Karena min sya'ni manhaj salaf manhaj salaf karena di antara peran manhaj as-salaf adalah menyatukan kaum muslimin di atas al-haq. Jam'ul kalimah wa wahdatul kalimah menyatukan kesatuan kaum muslimin dan di antara peran bid'ah adalah perpecahan. idza ra'aita manhajan maka jika engkau melihat sebuah manhaj yang menonjolkan kebatilan maka ketahuilah bahwa manhaj tersebut bukan manhaj yang benar. Dia adalah manhaj yang batil manhaj yang bid'ah barakallahu fikum. Adapun ta'liq beliau hafizahullah taala Di sini Al-Syeikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala Mengingatkan kepada kita untuk mengedepankan sikap arif kuwalin, sikap lemah lembut di dalam menghadapi orang yang terjatuh dalam kesalahan. Baik kesalahan itu berkaitan dengan al-usul wal manhaj as-salafi. Lemah lembut di dalam memberikan pemahaman kepadanya menunjukkan kesalahan-kesalahan yang ia terjatuh padanya terkait prinsip-prinsip manhaj. Harapannya dia sadar dengan sendirinya dengan adanya bimbingan-bimbingan tersebut. Hingga pada saatnya ketika telah banyak nasihat yang disampaikan dalam waktu yang cukup dan dirasa berat orang tersebut untuk menerimanya serta pengaruhnya terhadap kaum muslimin sangat besar mudaratnya sangat besar maka barulah di situ ditegakkan tahdir sebagai pembentengan kaum muslimin dari bahayanya bisa jadi kesalahan tersebut la yata'allaqu bil usul wal manhaj salafi. Bisa saja kesalahan itu tidak berkaitan dengan usul dan manhaj as-salafi. Maka yang seperti ini senantiasa terus dilakukan nasihat dilakukan arahan dan bimbingan dan kebiasaan para ulama ketika kesalahan tersebut tidak berkaitan dengan al-usul dan al-manhaj as-salafi kemudian menimpa sekian pihak dari kaum muslimin, dari salafiyin, para ulama, kebiasaan mereka adalah mengislah, menegakkan sulh di antara di antara mereka untuk berdamai, untuk saling mengevaluasi diri. Karena seringkali pemicunya adalah kepentingan-kepentingan pribadi. Pemicunya adalah peran syaitan di dalam menghidupkan api permusuhan di antara mereka. Seringkali mereka memberikan nasihat untuk saling bersabar, untuk saling menahan diri, untuk menegakkan persatuan dan kesatuan, serta meninggalkan perpecahan. Kemudian beliau lanjutkan Dalam sebuah mathal disebutkan, dalam sebuah perumpamaan atau peribahasa Arab, disebutkan man lanat kalimatuhu wajabat mahabbatuhu barang siapa yang ucapannya lembut maka wajib untuk terwujud kecintaan padanya artinya seorang yang tutur katanya baik seorang yang lemah lembut dalam ucapan dan perbuatannya maka dia pun akan dicintai oleh banyak orang Dan ini tentu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman." Hingga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fayata'allamuna minhumā ما يفرقون به بين المرء وزوجه Mereka mengikuti apa yang telah dibacakan oleh syaitan. Hingga firman Allah Subhanahu wa taala mereka mempelajari dari keduanya Harut dan Marut sihir yang memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Kaitannya di sini adalah kelompok Al-Haddadiyah. Peran mereka di dalam memecah belah umat sangat besar. Apa yang mereka lakukan di dalam mengadu domba kaum muslimin, memecah belah persatuan kaum muslimin sangat nyata. Hal ini mengingatkan kita akan sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasul alaihi salatu wassalam pernah melewati dua buah kuburan. Faqala innahuma yu'adzaban. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Bala innahu kabir. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin يمشي Ila akhir al-hadith. Rasul sallallahu Alaihi Wasallam melewati dua buah kuburan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan sungguh keduanya sedang diadab. Dan tidaklah mereka berdua itu diazab, disiksa disebabkan perbuatan yang dianggap besar oleh keduanya. Bala innahu kabir, padahal sungguh perbuatan itu adalah perbuatan yang besar. Adapun salah satu dari keduanya dia di masa hidupnya yamshi bin namimah. Di masa hidupnya dia melakukan perbuatan an-namimah. Hidupnya dipenuhi dengan namimah, mengadu domba. Menukil ucapan seseorang kepada pihak yang lainnya dalam rangka untuk memecah belah antara keduanya dan ini sungguh perbuatan yang tercela. Allah Subhanahu wa taala sungguh memerintahkan kita semua untuk saling bersaudara dan menjauhi perpecahan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah Wala tafarraku dan janganlah kalian berpecah belah. Maka wajib bagi kita semua untuk benar-benar berupaya semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya persatuan Wajib bagi kita semua untuk mengatur dan mengkondisikan kalbu-kalbu kita. Karena tidak dipungkiri syaitan seringkali meletupkan pada kalbu-kalbu kita hal-hal yang hakikatnya tidak terjadi. Kemudian dengan itu muncullah praduga, muncullah prasangka dan penilaian-penilaian buruk kepada pihak tertentu. Ini sangat berbahaya sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan berjalan pada tubuh ibnu Adam pada aliran darahnya. Hal ini disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika beliau bersama sang istri di saat iktikaf dijenguk oleh istri beliau Ummul Mukminin Safiyah. Ada dua orang yang melintas. Kemudian orang tersebut dipanggil oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu disampaikan bahwa dia adalah Sofia, istri beliau. Kemudian dua orang sahabat tersebut mengatakan, kami tidaklah mengira atau berburuk prasangka kepada engkau sedemikian rupa. Lalu Rasulullah SAW menegaskan, benar-benar aku sangat khawatir. Syaitan laqad khasyitu ayyag fi qulubikuma. Syaitan, aku sungguh khawatir syaitan meletupkan menancapkan pada kedua hati kalian berdua sesuatu karena syaitan berjalan pada tubuh manusia pada aliran darahnya. Ikhwani fiddin, din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syekh Rabi beliau adalah ulama kita yang benar-benar mengharapkan pada salafiyin semuanya untuk benar-benar menjauhkan perpecahan. Menginginkan kepada seluruh salafiyin untuk bersatu. Dan sampai kepada kami apa yang terjadi pada kalian. Perpecahan, perselisihan yang terjadi pada kalian. Sungguh, kata Syekh Salah, kami bersedih atas apa yang kami dengar. Sementara Al-Allamah Rabi benar-benar mengharapkan dari kita semua persatuan dan menjauhkan segala bentuk perpecahan. Kita semua laksana tim, laksana satu tim, yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling mengokohkan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bukankah Rasul alaihi salatu wassalam beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya dan diperintah oleh Allah untuk berdakwah di jalan Allah. Namun beliau tidak seorang diri. Bahkan beliau memiliki pembantu-pembantu dari para sahabat yang mengemban dakwah di jalan Allah tersebut. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab." Tidaklah ada seorang nabi yang Allah utus sebelumku pada sebuah umat melainkan yang memiliki dari umatnya hawariyun, orang-orang dekat yang membelanya, wa ashab dan teman-teman. Maka demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita tahu bahwa beliau alaihi salatu wassalam dibantu oleh para sahabat yang mulia di dalam menjalankan dakwah ini. Sahabat-sahabat yang benar-benar sangat setia kepada beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Inni la ajidu nafsa rabbikum min qibalil Yaman." Sungguh aku telah mendapati nafas Rob kalian dari sisi dari arah negeri Yaman. Yang dimaksud di sini adalah al-i'anah wa ta'awun, bantuan dan at-ta'awun serta meninggalkan berbagai perselisihan serta meninggal, meninggalkan berbagai perselisihan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Dari sini semua sudah sepatutnya bagi kita untuk bergandeng tangan untuk saling menolong, saling membantu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saling bersatu, saling bersaudara dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan selama tidak ada di sana manhaj yang menyimpang Kita teringat bagaimana perjuangan Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dalam hal ini. Luar biasa perjuangan beliau di dalam membimbing umat untuk senantiasa tolong menolong, bantu membantu di atas kebajikan dan ketakwaan, bersatu di atasnya dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan. Kita pun sama di negeri Yaman. Mengalami seperti apa yang antum alami. Namun Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kami untuk bersatu kembali. Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah telah satukan hati-hati kami. Oleh karena itu, marilah kita semua berusaha untuk menjaga nikmat ukhuwah dan terlebih nikmat sunnah yang di atasnya kita bersatu dan menjauhkan diri dari al-bid'ah karena sungguh kebid'ahan itu dapat memecah belah kita semua. Kami ingin mendengar hal-hal yang menyejukkan di hati terkait antum semua yang ada di Indonesia ini. Kami ingin mendengar bahwa kalian semua bersaudara. Kalian semua bersatu di atas al-haq. Kalian semua selesai dari perselisihan dan perpecahan. As'alullah Aku memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyatukan kalbu-kalbu kita dan menyatukan kalimah kita serta menjauhkan kita semua dari perselisihan dan perpecahan. Kami mencintai kalian semua fillah karena Allah dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kami dan antum semua di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang dapat kami terjemahkan dari muhadharah Syekh Abi Muhammad Salah Tantush Al-Adani hafizahullah taala.